rajanya Mesir, Fir'aunnya waktu itu. Walaupun eh, raja Mesir eh, atau Fir'aun itu tidaklah semuanya pak, Jelas eh, semuanya seperti rajanya Nabi Nabi Musa, Fir'aunnya Musa. Fir'aun itu bahasa Mesir yang artinya raja. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, ini. Sehingga Fir'aun itu julukan atau gelar. Kalau di, eh, di Indonesia ini namanya raja. Nah, Fir'aun ini Eh, yang Al Aziz waktu itu seorang yang adil, seorang yang adil waktu itu. Tapi kemudian <clears throat> eh, oleh apa? Oleh eh, oleh istrinya Nabi Yusuf difitnah dan ini diambil Nabi Yusuf ini sejak kecilnya oleh Al Aziz dan diasuh dalam kerajaannya. Ini kemudian eh, <clears throat> setelah itu di, eh, dibebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Eh, setelah eh, setelah apa? mimpi rajanya ini ditakbirkan dengan benar oleh apa Nabi Nabi Yusuf. <clears throat> nah, oleh Nabi Yusuf ketika se se sebelum mendakwai atau sebelum menyampaikan takbir mimpinya mengatakan Arba mutafarriqun. Apakah sesembahan-sesembahan yang berbeda bermacam-macam tadi yang disembah oleh manusia sekarang ini dan oleh mereka khairun apakah lebih baik amillahul wahidul qahar ataukah satu saja yaitu Allah SWT yang maha satu yang maha kohar yang maha berkuasa yang maha kuasa untuk apa eh, untuk berkehendak untuk memaksa kalian fal mu'minu ya'budu ilahan wahidan maka seorang mukmin dia akan menyembah satu ilah satu sesembahan saja arafa mayurdi dia akan mengetahui apa yang diridhoi oleh yang disembah karena cuma satu. Nah, ini dia bisa terkonsentrasi. Wa ma yuskhituhu apa yang dibenci olehnya. Fawaqafa inda yurdi, maka dia akan berhenti atau melakukan apa yang diridhoi oleh yang disembah yaitu Allah. Wastaraha qalbuhu dan hatinya akan eh, akan lapang. Hatinya akan lapang dan akan senang. istirahat istirahat istirahat artinya apa eh, lapang dadanya atau hatinya tidak ada eh, <clears throat> kesempitan eh, istirah istirahat itu bahasa Arab istirahat yang artinya apa artinya longgar atau lapang hatinya istirahat kalbuhu maka hatinya bisa longgar dan lapang karena dia sudah tahu dan bisa mendatangkan sesuatu yang diridhoi oleh yang disembah dan dia tahu itulah yang diridhoi wal musyrik sementara seorang musyrik ya'budu alihatan adidah dia akan menyembah berbagai macam sesembahan hada ya'khuduhu ilal yamin yang satu menariknya kepada eh, ke kanan wa akharu ilal yasar yang satu menariknya ke kiri wa huwa bainahum sementara dia di tengah-tengah musyattatun la qarara lahu. Tidak memiliki apa? Eh, <clears throat> kekuatan atau tidak memiliki kekokohan musyattat ya terpecah-pecah perhatiannya tidak ada qararalahu inilah eh, kepribadian yang dibentuk oleh tauhid dan kepribadian yang dibentuk oleh kesyirikan ini mereka sendiri orang yang musyrik bukanlah orang-orang yang kemudian sama sekali tidak menyembah kepada Allah oleh karena itu ketika mereka Eh, di dalam keadaan genting, mereka seru, melupakan apa yang disembah. Dan ini menunjukkan tidak punya kepribadian. Di daratan mereka itu menyembah kepada Allah, eh, menyembah kepada berhala mereka, tetapi sementara di tengah lautan, sementara di tengah ombak yang mengancamnya, maka dia berdoa kepada kepada Allah. Ketika diselamatkan oleh Allah, balik lagi kepada eh, berdoa kepada yang di ha, disekutukannya. Nah ini. Inilah kepribadian orang kaum musyrikin. Nah, ini. Kadang menyembah kepada ini, kadang dia meminta kepada yang lain dan seterusnya. Yang ketiga tauhidu masdarun li amnin nas. Yang ketiga adalah bahwa tauhid adalah masdar sumber keamanan bagi manusia. Seorang yang bertauhid dia akan merasa merasa aman. Artinya merasa tentram hatinya li'annahu karena kenapa demikian? Karena dia ini yamla'u nafsa sahibihi. Karena tauhid itu akan memenuhi rongga hati. Ini memenuhi diri jiwa sahibihi, memenuhi jiwa orang yang memiliki tauhid amnan wa tumaninatan Keamanan, tumaninah tentang ketenangan, tentraman. Fala yakhafu ghairallah maka dia tidak takut kepada selain Allah. Waqat sadda. Nah, ini. Dan dia telah menutup mana fidal khaufi. Karena dia sudah menutup pintu-pintu rasa takut. Ala rizki wan nafsi. Takut kepada rezekinya. Wan nafsi takut kepada dirinya. Wal ahli kepada keluarganya. Maka semuanya itu apa? Diserahkan kepada kepada Allah. Inilah derajatnya tawakul. Tawakal kepada Allah Subhanahu SWT. Seorang yang dia bertauhid, semakin dia bertauhid kepada Allah, maka dia akan semakin tambah tawakal. Nah, ini sehingga tidak takut ketika dia memiliki pekerjaan yang haram, maka dia eh, meninggalkannya. Tawakal kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minna. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih lebih baik. Dia yakin dengan janji Allah ini. Barang siapa yang meninggalkan satu betul-betul karena Allah, Allah akan Allah akan ganti dengan yang lebih yang lebih baik baginya. Nah, ini lebih baik bagi bagi dirinya. Ini orang yang tawakal, orang yang betul-betul eh, yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf minal insi wal jinni. Demikian juga membebaskan dari pintu-pintu rasa takut kepada manusia, kepada jin. Nah, ini yang banyak sekali sekarang ini apa? Nah, mulai bermunculan orang yang tadinya nggak nggak pernah namanya apa takut namanya jin dan sebagainya malah justru eh, dengan acara-acara yang sekarang ini ditayangkan orang tambah apa tambah takut Nah ini. Yang tadinya dia tidak berpikir macam-macam ketika lewat eh, suatu tempat yang agak gelap, eh, setelah menonton, eh ini dia apa namanya bok eh, bok menowo. Nah eh, ini jangan-jangan. Nah ini akhirnya apa? Dia nggak berani lagi lewat di satu tempat ini tadi. Nah ini ya eh, akibat dari eh, dari tayangan-tayangan ini. Karena apa? Tidak ditanamkan akidah kepada dirinya sehingga dia menjadi semakin takut kepada selain Allah SWT. ini apalagi sekarang ini tayangannya yang namanya tayangan televisi. Nah, tidak ada acara eh, kecuali eh, tidak ada <clears throat> channel kecuali di dalamnya mesti ada namanya acara pak eh, klenek eh, kemudian eh, teraga dalam film-film yang senantiasa dihiasi entah itu filmnya film cinta, filmnya film action, filmnya apalagi ya, film semua film sinetron <clears throat> eh, sintron bahkan di diiringi dengan apa? Dengan yang namanya uh, tenaga dalam atau kemudian penampakan-penampakan bentuk eh, bentuk-bentuk jin eh, <clears throat> dan yang lainnya. Nah, ini maka <clears throat> tauhid akan menghilangkan semua rasa takut yang ada pada diri seorang. Takut pada manusia, takut kepada jin, takut kepada al-maut, kepada kematian. Dan ini adalah penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan menimpa umat ini dua penyakit. Dan yang dua-duanya dinamakan dengan wahan. Wahan kata eh, bahwasanya eh, Rasulullah SAW mengatakan eh, yushaku yushiku antada alaikumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha hampir saja eh, kalian itu akan di, dikerumuni oleh umat-umat di dunia ini sebagaimana dikerumuni sebagaimana orang-orang yang mau makan bareng makan bersama mengerumuni eh, nampan makan bareng mengerumuni apa nampannya ya, ini ini kaum muslimin diibaratkan seperti makanan ini rebutan bagi orang yang mau makan. Nah, ini <clears throat> inilah pas atiha. Dan kemudian disebutkan Rasulullah SAW eh, dan akan dicabut al, al mahabata min qulubi Allah akan mencabut eh, rasa takut di hati-hati musuh-musuh kalian. Nah, ini. Allah akan mencabut rasa takut yang dulunya mereka itu kalau mendengar kaum muslimin mau menyerang itu satu bulan jaraknya perjalanan itu mereka apa sudah apa ketakutan duluan tapi kerasa ketakutan itu kemudian dicabut oleh Allah SWT dari hati kaum kufar dan Allah akan timpakan Allah akan eh, datangkan kepada kalian penyakit alwahan kata Rasulullah SAW nah, ini maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah apa itu alwahan maka Rasulullah menjawab hubud dunya maka rahiyatul mau cinta dunia dan takut mati ya ini kebutuhannya oh, akratul maut takut dengan kematian ya ini ini yang menjadikan uh, kaum muslimin ini mendengar kata jihad ini sudah apa uh, sudah keterduluan. ketika mendengar kata uh, eh, Elai <clears throat> kalimatillah dakwah kemudian ada tantangan ada ancaman dalam dakwah ini sudah wah saya tidak usah ikut ikutan saja Eh, saya yang biasa-biasa saja, yang nasionalan saja, yang nggak ada tantangan, nggak ada ini yang selamat-selamat saja Ya ini. Sehingga seorang itu menjadi apa? Menjadi penakut. Kenapa? Yang penting itu hidupnya enak. Ya ini. Karena sudah merasakan fasilitas yang lengkap, kenikmatan dan eh, dan kelezatan hidup di dunia. Sehingga seorang akan semakin jauh. Ya, ini sehingga si orang tidak ingin untuk menegakkan kalimat Allah ini tidak ingin eh, mendapatkan ganjaran tingginya eh, ganjaran seorang yang berdakwah seorang yang menegakkan Islam seorang yang menegakkan agama ini eh, ini ialah kalimatillah inilah yang sebenarnya pak akan dicabut dari hati-hati kaum muslimin ngurusi dewi-dewi ngurusi sendiri ngurusi sendiri saja susah apalagi ngurusi orang lain يعني وغيرها من al makhawif dan berbagai macam rasa takut yang lain. ini rasa takut yang yang dia khawatirkan. Wal mu'minul muwahhid, adapun seorang yang mukmin, orang yang muwahhid, la yakhafu ahada Allah. Dia tidak akan uh, merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. ini. Walihada tarahu aminan. Oleh karena itu engkau akan melihat seorang mukmin yang yang betul-betul mukmin, dia akan aminan dalam keadaan aman, tenang. Idza khafan nas ketika manusia itu semuanya pada takut. Rasulullah SAW kalau pas para sahabat itu apa? Merasa ketakutan di dalam peperangan. Peperangan dalam kondisi yang sangat eh, sangat apa? mencekam, artinya apa? kondisi genting maka para sahabat mereka justru berlindung di balik apa Rasulullah SAW. Eh, ini. ini pada saat mereka terdesak, maka justru Rasulullah yang jadi apa tamengnya mereka. Eh, ini, inilah para eh, sahabat saja demikian. Ini apalagi apa? Apalagi kita. Ini apalagi apa? Apalagi kita. <clears throat> ini. Oleh hadat terahu aminan idah khafan nas, ketika manusia takut maka dia akan merasakan aman. Ya ini bisa jadi maksudnya yang dah nas adalah pada hari kiamat. Dia merasa apa? Merasa aman, merasa tentram, tenang dengan amalannya. Mutmainnan idza qaliqan nas. Demikian juga manusia dalam keadaan kolik, goncang. Ya ini dalam keadaan kebingungan. Ya ini. <clears throat> ada bencana musibah maka manusia seorang yang mukmin mutmainnan dia akan merasa tenang kalau memang sudah pak, eh, sudah seorang itu eh, <clears throat> takdirnya adalah meninggal, maka walaupun lari ke arah manapun dia akan tetap apa? meninggal. Ya, pada saat seorang itu eh, dia ini terjepit maka dia tawakal kepada Allah. Dia berusaha tetapi dia serahkan semuanya kepada Allah. Walihadal makna asharul Quran. Dengan makna inilah diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim biqaulih dengan firman-Nya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman maksudnya dengan kezaliman dengan syirikan ulaika lahumul amnu mereka lah yang akan mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka akan mendapatkan apa petunjuk keamanan di dunia dan di akhirat, petunjuk di dunia dan di akhirat nanti. Ini atau para ulama sebagian menafsirkan kalau petunjuk itu di dunia, keamanan di di akhirat. Ya, ini keamanan di akhirat. Sehingga sebenarnya eh, sebagian ulama yang menafsirkan keamanan dan ketenangan di dunia dan juga di akhirat ini lebih umum. Ya, ini lebih eh, <clears throat> lebih mencakup aman di dunia dari berbagai macam rasa takut. Nah ini. Sehingga apa? Seorang itu apa? Aman di dunia ini. Dan muhtadun di dunia mendapatkan petunjuk. Jalan yang lurus. Di akhirat seorang itu merasa aman dari azab. Nah ini kalau sudah sampai di akhirat nanti. Nah ini tenang dengan hisapnya. Diberi catatan amalannya dari tangan kanannya, di depannya. Dan kemudian dia mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan apa? Surganya. Diberi jalan dan diberi petunjuk ketika melewati sirat. Hmm. sampai ke surganya. Wahadal amnu dan keamanan ini yang min dakhilin nafsi itu munculnya dari dalam diri dari dalam jiwanya la min khirasati syurtah keamanan itu sebenarnya atau rasa aman itu sebenarnya ada di dalam hati nah ini bukan dengan penjagaan polisi la Eh, min hirasati syurbah bukan karena penjagaan polisi atau penjagaan apa pengawal eh, sehingga justru orang yang dia itu banyak dikawal itu sebenarnya rasa takutnya semakin besar Rasulullah SAW tidak punya pengawal eh, beliau adalah seorang yang waktu itu paling terancam nyawanya Rasulullah adalah paling terancam nyawanya. Seorang pemimpin yang di mana-mana sejak zaman Rasulullah berdakwah pertama kali itu sudah nyawanya terancam mau dibunuh bahkan mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah coba bayangkan kalau sepakat eh, semua suku yang ada di sekelilingnya bahkan tetangganya itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW membunuh seorang bagaimana hatinya seorang coba bayangkan Seandainya sekitar setangga semuanya itu apa? Eh, punya sepakatan untuk membunuh, dia tahu bahwasanya mereka punya rencana untuk apa? Membunuhnya. Bagaimana seorang yang dia dalam keadaan demikian? Nah, ini betapa uh, kacaunya dan goncangnya keadaan dirinya, hatinya. Siang malam nggak akan pernah apa? Bisa enak tidur. Nah, ini ada kresek, ada apa namanya? Lotak. Nah, ini sudah apa? Nah, akan terasa takut. Nah, ini. Ini Rasulullah SAW tidak pernah punya apa? Eh, punya pengawal. Rasulullah SAW kemana-mana berjalan sendiri. Inilah beliau. Sehingga rasa aman itu sebenarnya ada di dalam dalam hati seorang. Bukan dengan pengawasan asyurtah. Wahada amnu dunia. Ini baru keamanan di di dunia. Seorang mukmin dia akan merasa aman di dunia. Nah, kalau memang Allah apa namanya menentukan saya celaka, ya akan apa? celaka walaupun dijaga oleh banyak apa? Banyak pengawal. Nih. Dan banyak terjadi orang presiden atau akhirnya terbunuh apa? Terbunuh. John F Kennedy bagaimana? Ini pengawalannya bagaimana? Ini super ketat. Eh, tapi apa ternyata apa? Eh, mati ditembak. Berapa banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang akhirnya mati? Mati ditembak padahal pengawalannya sangat sangat ketat. Nah ini Berbeda dengan uh, sebagian orang uh, yang <clears throat> senantiasa ancaman pembunuhan menyerangnya. Nah, ini tetapi apa? Tanpa pengawalan. seperti Rasulullah SAW. Nah, ini ini menunjukkan uh, Rasulullah SAW diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma amnul akhirah, adapun keamanan di akhirat, fahuwa a'zamu wa abqa maka itu jauh lebih apa? Lebih agung lagi dan lebih kekal. Eh, ini tidak perlu lagi pengawalan, bahkan justru apa? Eh, justru Allah swt memberikan keamanan yang sempurna. Yang namanya di surga tidak perlu lagi ada ada pengawalan. Eh, ini bahkan yang ada adalah pelayanan dari para malaikatnya, para bidadari, para pelayan surga dan istri-istrinya yang Eh, <clears throat> yang dulu di dunia sama-sama mukmin atau Allah ganti jika seorang itu apa istrinya adalah kafir maka Allah menggantinya dan di akhirat nanti nah, ini <clears throat> maka li'annahum akhlasulillah kenapa demikian karena mereka mengikhlaskan dirinya untuk Allah walam yukhallitu tauhidahum syirk yang mereka tidak mencampurkan tauhid mereka itu dengan kesyirikan li'anna syirka zulmun adim